Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Ayuhal ikhwatu fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Pada subuh yang berbahagia ini kita berkumpul di salah satu masjid dari masajidullah yaitu masjid Abu Dhar Al-Ghifari Ma'had min Hajus Sunnah Kendari Sulawesi Tenggara Alhamdulillah tidak lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul pada subuh yang berbahagia ini dalam rangka dan tujuan yang mulia yaitu melakukan majalis al-ilm majelis-majelis ilmu atau majelis-majelis ta'lim yang merupakan raudhatun min riyadil jannah merupakan surga dari taman-taman surga yang disebutkan oleh nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam oleh karena itu ayyuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang setinggi-tingginya atas segala nikmat yang Allah limpahkan dan curahkan kepada kita semua hingga pada kesempatan yang berbahagia ini di subuh yang berbahagia ini setelah kita menegakkan salat subuh yang fardu atau salatul fajar bagi kita semua kemudian kita menegakkan pula majelis ilmu maka ini semua keutamaan yang sangat besar Naam, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memuji Allah Jalla wa ala. Kemudian pula barakallahu fikum pada kesempatan yang berbahagia ini juga kita diberi nikmat oleh Allah taala nikmat yang lain atau nikmat yang khusus pula yaitu dihadirkannya di tengah-tengah kita salah satu asatidah kita dalam hal ini adalah Ustaz Said Hafidhani Allah wa iya Hafidhani Allah wa iya Semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua dan kepada beliau Amin Alhamdulillah beliau meluangkan waktunya untuk berziarah ke kita dan ini adalah merupakan salah satu keutamaan yang tersebut di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu saudara yang berziarah kepada saudaranya yang lain ziarah karena Allah Subhanahu wa taala yang dalam salah satu hadis Al-Qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada malaikatnya untuk menyampaikan kepada fulan yang berziarah kepada saudaranya karena Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah sehingga engkau menziarahinya. Barakallahu fikum maka alhamdulillah Ustadz kita Ustaz Said yang asal beliau dari Bandung sehingga apa yang antum baca di pamflet ada Al Bandunji itu maksudnya beliau dari berasal dari daerah Bandung dan beliau juga alhamdulillah uh, teman saya ya ketika menuntut ilmu awal kali di dalam dakwah salaf ini di Yogyakarta di pondok uh, Ihya Sunnah Tadribud Duat ya di tempat dulu uh, Ustaz Ja'far Umar Talib ya ghafarahullahu semoga Allah taala mengampuni ya, beliau dari kesalahan dan dosa-dosanya dan kita semua barakallahu fikum. Naam. Maka uh, kami bersama dulu di sana menuntut ilmu alhamdulillah uh, sekian tahun kemudian uh, beliau rihlah ke negeri Yaman untuk melanjutkan talabul ilm di negeri Yaman di sisi Syekh Mukbil Ibn Wadi, Al-Wadi'i uh, rahimahullahu taala. Nah, yang pada waktu itu beliau berangkat bersama Ustadz Muslim kalau tidak salah informasi dari beliau. Nah, Muslim yang antum juga sudah kenal, ya. Barakallahu fikum sehingga beliau termasuk ya dari ustadz-ustadz yang kudama ya dalam dakwah salaf ini dan beliau alhamdulillah uh, cukup lama di di Yaman mungkin ada lebih 10 tahun Ustaz. Nah, aksar min asyara sanawat ya, ya. lebih dari 10 tahun beliau di negeri Yaman bahkan berkeluarga di Yaman alhamdulillah beliau sekarang berada di tengah-tengah kita yang akan menyampaikan uh, ilmu kepada kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita semua jalan-jalan kebaikan melalui ya khususnya melalui majelis-majelis uh, eh, taklim ini yang beliau akan sampaikan mulai dari ba'da fajar ini sampai di hari Ahad eh, di malam Senin ya sampai di hari Ahad ya sebelum uh, setelah itu beliau akan bersafar ke tempat lain dalam hal ini ke Makassar dan selainnya itu hari Senin jadi kita berharap bisa e, mengambil faidah kepada beliau memanfaatkan momen-momen yang berbahagia ini yang sangat mulia dan utama ini dalam e, mengambil memahami ilmu apa yang beliau sampaikan kemudian mengamalkannya barakallahu fikum jazakumullah khairan ini mukaddimah yang singkat kemudian setelah itu kita persilahkan kepada beliau Ustadz Said Al-Bandunji hafidahullah taala falyatafaddal falyatafaddal شكرا معجورا بارك الله فيكم نعم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته